أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى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 محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير البشير والنذير الذي تنفذه به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفذه به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفذه به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفذه به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم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 Alhamdulillah. Rahmatuhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mansidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. سبحانك لا نسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أعنا على طاعتك وأعنا يا ربنا على ترك معصيتك وأعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت وشهادة عند الموت الجنة بعد الموت maut بعد yang kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami saudara-saudari adik-adik alhamdulillah kita bisa istiqomah di majelis kita ini semoga Allah kelak seperti telah mengumpulkan kita di sini kalau Allah mengumpulkan kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini ingin sekali kami menyampaikan satu hadis yang lumayan panjang. Tapi sebelumnya ada mukaddimah sedikit tentang fikih. Fikih beberapa menit saja mungkin harus kita masuki bab fikih sekarang. Kita mulai dari fikih bersuci. Kalau kita ingin melakukan sholat dan ingat sholat adalah kewajiban barang siapa yang tidak melakukan sholat sekali saja padahal wajib baginya sholat kok malas-malasan melakukan sholat sekali saja sudah cukup untuk masuk neraka jahanam. Dan hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat. Jika orang meninggalkan sholat karena tidak meyakini kalau sholat itu wajib, maka murtad. Dia bukan orang beriman lagi. Jika hubungan suami istri langsung terceraikan. Itu kalau mengatakan sholat tidak wajib. Dan jangan sampai di antara kita guyonan tentang sholat. Tapi jika ada orang meninggalkan sholat karena malas-malasan, akan tetapi masih meyakini kalau sholat itu wajib, tapi kok malas-malasan, dosa besar. Adapun hukumannya, hukuman yang pertama tadi, kalau ada orang mengatakan sholat itu tidak wajib, murtad. Dan hukuman orang murtad itu dipenggal lehernya. Dianggap sebagai seorang kafir kalau sudah mati tidak boleh dikubur di tempatnya kaum muslimin. Bagi yang mengatakan sholat tidak wajib. Tapi yang satu lagi tadi kelompok yang kedua, dia meninggalkan sholat karena malas-malasan. Karena meninggal karena malas-malasan maka hukumnya dosa besar sama hukumnya di dalam syariat kita Nabi Muhammad dipenggal lehernya juga. Karena ini dosa yang amat besar. Karena sholat itu adalah pekerjaan yang sangat ringan. Dipenggal lehernya menurut jumhur ulama madhab kita Imam Syafi'i, madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah, dia dihukum penggal leher tapi masih dianggap seorang muslim boleh dikubur di tempatnya kuburan kaum muslimin. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hambal, madhab besar juga. Salah satu daripada empat madhab. Jika ada seorang meninggalkan sholat karena malas-malasan, maka dia adalah dianggap sebagai orang yang murtad. Al-ahdu baini wa baina abdi as-salah. Ikatan antara kita dengan Allah itu as-salat. Man ke solat fakat kafar menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang meninggalkan solat itu hukumnya murtad keluar dari iman secara otomatis terceraikan pernikahan tersebut. Kalau menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang jelas dosa yang sangat besar dan hukumannya adalah dipenggal lehernya akan tapi sebelum dipenggal lehernya ada namanya istitab, disuruh tobat dulu Ayo tobat, ayo sholat. Kamu percaya enggak kalau sholat itu wajib? Wajib tahu, tapi saya males. Baik, dibawa ke mahkamah. Disuruh melakukan sholat. Kalau masih tidak mau, dihimbau, dinasihati. Kalau masih tidak mau lagi, jadi cara memenggal lehernya itu enggak serta-merta kita penggal lehernya itu tidak. Tapi dihimbau untuk tobat dulu, dinasihati, didatangkan orang yang sekiranya bakal didengar olehnya. Kalau ternyata masih keras kepala, pedang baru diangkat di atas kepalanya, itu pun belum dipenggalkan. Kita sih tahu masih mau sholat atau tidak. Kalau sudah masih nggak mau sholat berarti nekat tuh manusia. Makanya busuk. Dan sholat adalah sangat ringan subhanallah. Dan semua ibadah karena Allah. Cuman akan tapi untuk belajar ibadah kadang masih karena manusia. Itu tingkatan keikhlasan. Kalau ada seorang istri tidak mau sholat, disuruh suaminya nggak mau sholat. Subhanallah. Sholat itu suruh ngapain? Bukan suruh ngangkat pasir, bukan suruh ngangkat baju, batu. Hanya suruh berdiri dua menit, kemudian rukuk dan sujud, selesai. Melakukan sholat duhur dua menit, dua menit setengah. Lah kok tidak mau itu kalau bukan karena kebusukan jiwanya? Anggap saja belum karena Allah karena masih belajar ikhlas, tapi yang nyuruhkan suaminya. Atau seorang suami disuruh sholat sama istrinya, lah kok masih tidak mau? Apa yang menjadikan dia seperti itu? Kesombongan di dalam batinnya. Itulah yang menjadikan dia harus penggal lehernya. Apa sih beratnya sholat cuma beberapa menit? Orang bekerja saja mengangkat batu, pasir dan sebagainya. Berjam-jam dia mampu, akan tapi melakukan sholat beberapa menit saja tidak mau, maka itu kak hukumannya adalah sangat berat karena orang itu betul-betul kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat pun begitu mudahnya ternyata tidak bisa berdiri juga masih boleh duduk bagi yang tidak mampu. Makanya memang betul-betul keterlaluan kalau ada orang tidak mau sholat itu. Sebetulnya yang yang besar itu penyakit di dalam hatinya, bukan pekerjaannya berat. Wa inna memang berat bagi sebagian orang sholat itu. Mudah fikin itu kamu ila sholati kamu kusala. Kalau kita pengen tahu kalau diri kita itu munafik itu di saat diajak sholat malas itu munafik pura-pura mudah-mudah sholat itu. Coba. Tidak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh baring, nggak bisa baring boleh telentang. Ya, kurang apa? Nggak bisa pakai air boleh pakai tayamum. Nggak ada orang tidak bisa sholat. Adapun bacaan-bacaannya pun boleh ditawar bagi yang nggak mampu. Nanti kita bahas nanti masalah fikih. Ringan. Dalam silsilah ke depan kita akan hadirkan fikih yang praktis fikih ringan tidak usah pakai kitab tapi fikih ringan sekaligus yang sudah mendapatkan ilmu di majlis ini segera dikepok tularkan diajarkan kepada yang lainnya Nah untuk melakukan sholat itu ada mukadimahnya yaitu kita harus berwudu. Dan untuk berwudu harus ada air. Maka yang harus kita fahami air yang bisa dipakai untuk berwudu adalah air yang turun dari langit dan keluar dari bumi. dan masih asli. Warnanya apapun pokoknya masih asli. Turun dari langit, keluar dari bumi masih asli. Pokoknya air asli deh. Sebelum bercampur dengan teh, bercampur kopi, bercampur kuah, apa sayur. Ini boleh dipakai untuk ya, sebenarnya. Air kemasan itu hanya kemasannya saja yang baru. Airnya juga asli. Jadi itu kalau bahasa fikihnya air mutlak. Tapi kadang-kadang orang disebut air mutlak itu bulat, bingung air mutlak, mutlak itu. Sudahlah pokoknya air asli belum mencampur sama najis, belum mencampur sama susu, belum mencampur Dan air tersebut masih belum dipakai untuk berwudu. Baik. Kemudian setelah kita menemukan air yang asli semacam ini, maka kita boleh, maka kita bisa berwudu. Dan cara berwuduknya adalah sederhana. Membasuh muka, tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, tertib ada enam niat. Niat terlebih dahulu. Dan niatnya itu waktu dibarengi dengan membasuh muka. Niatnya itu dengan hati diucapkan dengan lidah juga boleh. Dan tolong jangan diajari orang dengan susah. Mungkin ada orang baru masuk Islam nggak bisa bahasa Arab dan sebagainya. Mengucapkan kalimat Arab itu susahnya setengah mati. Atau orang tua, niatnya cukup. Ya Allah aku niat wudhu deh, udah selesai sah. Gak usah oh, itu wudhu al rafil Aku niat wudhu. Gak susah. Aku niat wudhu. Nggak usah disebut yang lainnya. Jadi kalau kita ngajari orang dipermudah. Gue niat wudhu. Wajibnya cuma wajibnya cuma sekali. Sunnahnya tiga. Jadi kalau kita segelas ini bisa dicukup untuk wudhu. Dendanya ini dimengerti ilmu ini. Agar kita bisa semakin banyak ibadah contoh. Ada sebagian dari kita Ibu-ibu pengen tahajudan, bapak-bapak minta tahajudan. Tapi kan tidak semua dari kita tuh punya kamar mandi yang dekat. Kadang kamar mandi kita ada di jauh sana. Kalau malam-malam kan jadi malas. Siapin air segelas untuk berwudu. Samping tidur di tempat tidur kita. Kalau lebih banyak di sebotol ini. Ibadah mudah nanti gak susah. Sehingga kita tidak sampai ketinggalan yang namanya sholat malam. Tidak ketinggalan tahajud. Basuhan yang pertama untuk wajah. Syaratnya membasuh. Membasuh itu harus ada air yang menggenang di tangan. Kalau tidak ada genangan namanya mengusap. Tidak sah. Menggenang dulu. Niat. Diratakan. Kalau meratakannya boleh. Asalkan jangan dilepas tangannya. Jangan dilepas begini. Setelah menggenang sekali. Sekali sudah sah. Kalau memang airnya pas-pasan ya tidak usah tiga kali. Tapi kalau airnya masih ada, sunnahnya tiga kali. Tangan pun demikian, ada genangan. Yang penting menggenang dulu. Ditempelkan di tangan. Sudah dijalankan. Basuhannya yang pertama saja, setelah itu diratakan. Asalkan tangannya belum terlepas. Kalau sudah terlepas namanya mustakmal. Asalkan belum terlepas, diratakan. Ini dalam keadaan darurat ngepres. Dalam keadaan normal pun sah. Karena sudah membasuh. Cuman umumnya kan kita di keran itu. Cuman kan tidak semuanya ada di keran. Atau mungkin seorang penakut malam-malam di kamarnya. Mungkin. Mau ke kamar mandi saja biar di rumahnya sendiri. Ketakutan. Ada orang semacam itu. Makanya wuduknya semacam ini. Sholat tetap dilaksanakan. Bisa melakukan sholat. Setelah membasuh muka, tangan. Setangan, rambut. Dan rambut itu adalah rambut yang di bagian kepala. Kalau ibu rambutnya panjang, tidak boleh yang di ujung sini. Kalau urusan tahallul haji ya. Tapi urusan wudhu rambut yang ada di kepala. Terserah depan boleh, belakang boleh. Dan tidak usah dibuka rambutnya di saat ada kaum laki-laki. Cukup ibu dibasahin kalau itu mengusap. Wamsahu biru usikum musab. Kita saya tak gini. Cari. Ah, dapat nih. Dah. Selesai. Kuping sunnah. Enggak enggak dibasuh juga enggak apa-apa. Cuman selagi bisa dibasuh dong sunnah kok ditinggalkan ya. Sunnah, enggak wajib. Baru setelah itu ka, kaki sampai mata kaki. Digemericikin, diguyur sedikit, selesai. Dan eh? Ini mempermudah urusan ibadah. Jangan sampai ada di antara kita ada orang meninggalkan sholat. Kemudian kami tambah lagi biasanya. Mohon maaf ini. Kadang ada orang yang ngantri mungkin waktunya mau habis. Ngantri di wudhu dan sebagainya. Sementara asar mau habis. Maghrib mau habis Mungkin kita kerja di mana. Kita tidak perlu ngantri kalau kita ngerti ilmunya. Air kemasan untuk minuman itu butuh beres. Kita permudah fikih dan ini sepakat ulama, nggak ada satu alim pun yang mengatakan tidak sah. Nggak usah pusing. Ini, ini direkam ini semuanya jadi. Nggak ada satu alim yang mengatakan tidak. Jadi begitulah ibadah. Cuman kalau kita di tempatnya wajarlah dengan air itu. Dan boros pun ternyata juga tidak boleh. Kalau Nabi SAW wuduknya segenggam air. Segelas, setengah gelas ini wuduknya Nabi. Lengkap. Satu mut. Satu mut itu segenggam bukan sekali. Segenggam itu pakai untuk wuduk semuanya. Jadi setengah gelas ini bagi Nabi untuk wuduk semuanya. Itu adalah air dan cara berwuduk yang ringan. ya. Jadi nggak usah susah dan nggak usah was-was. Sehingga ibu ibadah enak. Kalau air kebetulan, mohon maaf sekarang air kan musim kemarau ini sudah ada hujan sih alhamdulillah Tangerang. Di kota kan kadang air yang gemericik. Ditunggu ini ya setengah jam dapat satu gelas buat untuk wudhu bisa. Sebetulnya fikih ini waktu kemarin lagi kemarau-kemarau panjang itu. Kemudian untuk membersihkan dari najis. Agar tidak kena najis. Habis buang air kecil dan buang air besar. Kalau kita tidak ada air, mungkin sudah saya bahas di sini. Hah? Belum. Masalah bersuci dan tidak ada yang nyatet jadi pusing saya. Di sini biasanya kalau nanti harus catat nanti sudah dibahas atau belum. Tolong dicatat nanti ya bahas bahasanya terus disampaikan ke tim sana biar dicatat. Sebab kalau pengajian begitu banyaknya rutinan itu kalau tidak dicatat saya tidak tahu hari ini ngomong apa di sini. Jadi jangan sampai ada di antara kita itu punya mohon maaf celana najis. Berarti itu anak ngompol bayi itu. Jadi kita bisa buang air kecil, buang air besar itu jika tidak ada air atau air tidak mencukupi, kita bisa bersuci, membersihkan dari bekas buang air kecil dan buang air besar dengan batu atau yang semacamnya dalam fikih disebut hajar onahwi hajar atau yang semacamnya batu itu syarat-syaratnya ada lima yang pertama beku yang lama beku yang kedua adalah suci yang ketiga bisa mengangkat ada beku suci tapi tidak bisa mengangkat nggak bisa. Contohnya kaca beling. Beling itu beku, suci tapi nggak bisa mengangkat kan? Yang bisa mengangkat Kalau bongkahan tanah itu bisa. Bata merah bisa. Beku bisa mengangkat. Suci. Ya. Pertama Pak, beku, suci, bisa mengangkat. Bisa mengangkat. Kering yang kelima adalah tidak terhormat. Kalau tidak terhormat, kalau terhormat nggak boleh. Contohnya apa? Roti tawar atau roti kering. Nggak boleh. Nggak boleh, haram. Biarpun beku. Jadi kalau lihat dari lima syarat ini, beku, suci, mengangkat, kering, tidak terhormat, maka langsung kita angkat ini. Ah. Beku ndak ini? Bingung lihat kertas nggak tahu beku ini nggak tamat SD ini kayaknya. Hmm. Beku nggak ini? Beku atau cair? Cair apa beku? Alhamdulillah tamat SD sudah. Bingung. Beku baik. Suci atau tidak? Kira-kira ini bisa ngangkat nggak kalau ada kotoran? Sangat bisa. Sangat bisa. Kering atau basah nih? Kering. Jangan pakai tisu basah. Tiga kan? Terhormat ya? Enggak, memang biasa untuk ingus, kayak segala macam kan? Artinya ini bisa menggantikan batu. Makanya kalau menjawab fikih, kalau ada orang tanya, bagaimana beristinja dengan tisu boleh? Dijawab boleh, tok kayaknya orang belum mengah. Tapi kalau disebut kelima syaratnya langsung nyambung. Oh iya iya. Ya, syaratnya terpenuhi atau tidak? beku, suci, mengangkat, eh, tidak terhormat sudah. Mohon maaf, ini bisa untuk beristinja dari bekas buang air kecil dan buang air besar. Ini syaratnya memang ada sembilan sebetulnya. Lima, sembilan itu dibagi tiga supaya mudah saja. Yang pertama syarat berkenaan dengan alat tadi ada lima. Sudah lima. Kemudian berkenaan dengan cara. Caranya itu harus tiga. Ini dibagi tiga. Dipotong jadi tiga. Atau ambil tiga kertas. Tiga tisu. Tiga. Minimal tiga. Minimal tiga. Kurang dari tiga nggak sah. Dan caranya sederhana. Kemudian ini syarat yang ketiga berkenaan dengan tempatnya. Dan tempat yang dibersihkan syaratnya belum sempat kering. Artinya belum sempat kering itu harus segera. Tidak boleh jalan-jalan belanja dulu tuh. Jadi habis buang air langsung dibersihkan. Itu maksudnya. Dan ketambahan lagi yang kedua tidak kemana-mana. Artinya di wilayah itu saja. Kalau sampai ke dengkul. Mohon maaf terus kemana-mana ke paha nggak bisa. Makanya dalam posisi buang airnya pun harus yang benar. Sehingga tidak kemana-mana. Kalau sudah kemana-mana nggak bisa dibersihkan dengan tisu cikin dengan dengan tisu. Tapi masih di wilayah tersebut, baik laki atau perempuan sama, di wilayahnya itu. Kalau laki-laki mohon maaf, tidak sampai keluar dari bagian kepalanya. Kalau wanita di wilayah tersebut tidak sampai ke paha dan kiri kanannya. Di jalur belakang di wilayah itu saja. Nah, itu kalau masih di wilayah itu boleh dengan tisu. Caranya nih satu. Najis nih, dibuang. Dua. Tiga. Nah, tidak ada bekasnya lagi berarti beres. Kalau belakang, lubang belakang atau bagi wanita sama. Itu. Dua. Tiga. Lubang belakang juga sama. Satu, dua, tiga. Kalau ternyata tiga masih ada bekasnya, ditambah lagi empat. Empat bersih sudah cukup. Disunahkan ditambah satu lagi biar ganjil li, lima begitu. Lima belum bersih, enam. Enam sudah selesai tambah satu tuh tujuh begitu. Tapi minimal ti, tiga kali. Baik. Setelah itu udah tutup. Pakai celana dalam selesai. Dan boleh berwuduk dengan air setelah itu. Nah, istinjaknya pakai pisau wuduknya pakai air. Air nggak apa-apa. Dan ini subhanallah jangan ini adalah kadang mempermudah. Mohon maaf ya. Kalau mungkin Anda sangat takut sekali mau keluar karena satu hal ada berita gini-gini. Ya mohon maaf ini bukan ngajari jorok ya. Mungkin ya, pakai botol atau apa di kamar pengen biar bersih, biar tidak kemana-mana. Kemudian istinja pakai ini bisa sholat. Ini sempurna sudah nggak usah ragu. Dan boleh pakai tisu biarpun ada air banyak. Ini bukan kayak tayamum. Kalau tayamum kan harus di saat air tidak ada. Tapi kalau ini ada air. Kalau mungkin ibu tuh ada air. Cuman ini kalau saya pakai air ini bakal kemana-mana. Ada sebagian WC umum di mana itu kotoran. Ada WC umum karena orangnya jorok. Kadang-kadang nggak mau nyiram sehingga kotorannya itu kemana-mana. Ya kan? Kalau kita pakai persikat air malah bisa kemana-mana. Cuma kita buang air pas di tempatnya itu, tinggal kita bersihkan pakai tisu, selesai. Dan dulu itu orang merendahkan caranya Nabi ini. Mau ada air saja kenapa harus pakai batu dan seterusnya. Ternyata cara Nabi ini menjadi cara yang sangat digemari oleh kalangan menengah ke atas. Sebagian toilet-toilet itu nggak ada airnya. cuma ada tisu. <laughs> Ternyata apa yang dilakukan Nabi menjadi cara karena memang itu. Bahkan dengan dengan semboyan bersih itu sehat dan apa, kering itu adalah sehat dan seterusnya. Dan begitu ini cara. Jadi akan ragu dan ini tidak boleh ragu. Kalau ada yang ragu wajib pakai begini. Kalau masih ada ragu-ragu nanti boleh nggak wajib malahan karena apa? Ini pernah dilakukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya tolonglah kalau kemana-mana itu bawalah tisu seribu rupiah 2000 ya sekarang harganya. Taruh di saku. Barangkali kita kebelet pengen pipis dimanapun. Maka kita bisa untuk mensucikannya. Jangan ada orang berkata, aduh celana saya najis. Oh berarti ngompol ya. Nggak ada najis. Ilap pakai ini, selesai. Baru setelah itu ngambil air wudhu dengan air biasa, nggak apa-apa. Dan nggak usah diulang itunya dengan air. nggak usah diulang dengan air. Dan ini pasti Anda membutuhkan ilmu ini. Pasti suatu ketika. Di saat dingin, di saat macam-macam. Pernah tidak demam? Nyentuh air, Masya Allah. Ah. Perlu aja. Pakai kaos kaki, segala macam. Ah, langsung pakai tisu. Allah. Kemudian setelah itu apa? Wuduknya pakai tayamum kalau sakit. Ini adalah dua ilmu insya Allah kami sampaikan hari ini. Wuduk dengan mudah segelas air bisa. Kemudian untuk menjaga dari kotor adalah dengan tisu. Selesai insya Allah. Ada hadis satu hadis dari Imam Muslim, hadis yang panjang sekali. Apakah bisa disyarahi semuanya? Kalau tidak ya separuh saja. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasaf nafasallahu anhu kurbatan kurbatan min kurabi yaumil qiyamati barang siapa di antara kalian itu membantu melapangkan kesusahan orang beriman nolong apa saja dengan uang, dengan tenaga, dengan menghibur. Kesusahan yang dirasakan oleh seorang mukmin waktu di dunia, maka ada jaminan nanti Allah akan hilangkan kesusahan di akhirat nanti. Ini adalah himbauan Nabi untuk kita itu selalu perhatian dengan saudara kita. Semua kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain ada hitungannya di hadapan Allah. Semua apa yang kita lakukan ini ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ragu-ragu kita memberi pertolongan kepada siapapun apakah dengan tenaga kita, atau dengan omongan kita, untung-untung dengan bantuan-bantuan materi. Waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirati. Lanjutannya adalah barang siapa yang menutup aibnya seorang muslim maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat makanya biasakan kita untuk tidak membicarakan orang lain dan hati-hati majelis itu sebaik apapun kalau ternyata dirusak dengan ngomongin kejelekan orang rusak semua. namanya bab menggunjing sehingga kami selalu wanti-wanti ngingatkan kepada semuanya Jangan sampai ada di antara kita itu suka menggunjing orang lain. Jangan sampai ada di antara kita itu menggunjing. Majlis digunakan untuk ngomongin orang, kejelekan orang, nggak ada perlunya. Dan siapapun yang pernah membicarakan kejelekan orang lain, dalam riwayat lain disebutkan Allah akan hinakan dia di tengah rumahnya sendiri. Kadang kita sering ngomongin, oh selingkuh tuh, ya itu, oh, ah, masya Allah. dan itu menganggap enteng ngomongan kayak begitu tuh. Ngomongin kejelekan tetangga, ngomongin kejelekan sahabat. Dan lebih cak lebih bahaya lagi orang yang suka menggunjing itu tidak sadar kalau dirinya itu menggunjing. Makanya sekarang bukan waktunya belajar ilmu kayaknya, belajar ngerenung. Saya itu bagian itu atau tidak. Dan kalau perlu kita jadi, cari pengawal. Kiri kanan kita itu harus diingatkan. Kita sudah pesan kalau saya gunjing langsung cubit saya. Ya. Kalau saya gunjing cubitnya. Kadang gunjing itu tidak sadar subhanallah. Susah sadarnya dan menikmati. Oh iya tuh kemarin ya semua. Di mana? Apa juga lihat. Uh, semangatnya luar biasa. Ngaji aja nggak semangat seperti itu. Gunjing naudzubillah. Kan ini hati busuk tuh lidah busuk. Sebaliknya kalau kita bisa menutup menutup aibnya orang lain. Allah akan tutup aib kita di dunia dan di akhirat Allah. Kalau aib kita di dunia ditutup oleh Allah, orang tidak merendahkan kita. Kalau aib kita di akhirat ditutup oleh Allah, Allah tidak menyiksa lagi. Apapun misalnya kita melihat siapapun, apalagi urusan bab zina dan sebagainya. Uh, paling seneng orang ngomong, oh tim selingkuh tuh. Itu anak tidak punya bapak, itu anak haram, itu anak jatah. Itu. Ini ngomongin anaknya kan sama ngomongin bapaknya. Dan awas nih, dosa besar. Dosa besar menghabiskan pahala. Dan yang banyak punya penyakit menggunjing itu adalah ahli ibadah. Hati-hati yang suka ibadah, yang hafal Quran, puasa Senin Kamis gak pernah putus. Ayo. Yang rajin ngaji. Top. Yang sering ibadah ini adalah biasanya muncul kesombongan di dalam hatinya, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, maka gampang mati kasihan tuh. Itu anaknya Pak Haji tuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahnya itu bukan minta ampun, ngejek orang. Innalillah. Manusia busuk tuh. Busuk manusia itu. Merendah. Rendah tidak boleh menggunjing. Jangan menggunjing sama sekali. Na'udzubillah. Kalau ada orang menggunjing pilihannya dua. Kita berani ngingetkan atau kita tinggal pergi. Kalau kita duduk bersama orang yang menggunjing maka kita dapat dosa. Sama dosanya. Dan juga ini penyakit ini halus sekali ini. Orang jarang kerasa kalau dia punya penyakit menggunjing itu. Kadang ada orang dinasihati. Dinasihati baru, apa jangan gunjing bu ya pak ya ini. ini. Ustadznya tuh belum berhenti itu. Eh sudah jawil temennya. Tuh, tuh, tuh yang kerudung merah terus suka gunjing. Itu. Jadi gini tuh kan gak gunjing loh. Baru dikasih tahu jangan gunjing. Nunjuk, nunjuk orang lain. Innalillahi. Penyakit susah ini. Tidak sadar penggunjing itu. naudzubillah Dan tolong di setiap anda punya perkumpulan majelis jadikan ini omongan pertama pembukaan. Mohon para ustadz ini. Sebab dikatakan al-ghibah fakihatul fuqaha. Menggunjing itu adalah makanan camilannya para ahli fikih, ustaz-ustaz. Allah, Imam Ghazali nyebut. Makanya setiap Anda punya perkumpulan, apakah itu arisan, yasinan, makiahan, apa, setiap hari diingatkan, mari kita bebaskan majelis kita dari ngomongin orang lain, dari gunjing, terus diingatkan, terus diingatkan. Sebab suka lupa. Dan menggunjing kadang tidak hanya dengan omongan. Satu orang berdiri ke hammam ke toilet misalnya. Itu saya gunjing. Saya gunjing itu. Allah. Kalau dia tahu marah kan gitu. Atau sapu tangan tiga. Sapu tangan tiga. Ya, saya gunjing saya. Allah, hati busuk. Dan gunjingan itu akan muncul karena tidak adanya cinta. Kalau anda mencintainya, tidak akan anda menggunjingnya, pasti. Bahkan kalaupun ada kesalahan akan ditutup, ditutup dan dibela. Maka gunjingan muncul dari tidak adanya cinta. Maka yang tidak saling mencintai, al bagdo akan terpangkas kebaikannya. Dan susah diampuni nanti. Na'udzubillah. al bagdo kebencian. Makanya ini harus kita hindari menggunjing. Sudah jangan-jangan jangan mau menggunjing. Diajak menggunjing sama orang sahafan. Termasuk menggunjing halus ini hari adalah dengan grup WA. Masya Allah. Dalam seminggu ini saya keluar dari grup WA berapa? Kita dimasukkan grup macam-macam tuh. Ada kiai Jawa Timur, kiai Jawa Tengah, kiai Jawa Barat, ada kiai ini, kiai muda, kelompok macam-macam kita tidak tahu ada 40 grup sampai HP itu tidak bisa jalan itu dan tidak pernah saya lihat WA itu sebab kalau saya lihat mungkin dua jam mending baca buku saya itu hanya pas buka kok ngomongin orang lain langsung keluar saya keluar sudah saya tidak mau dosa pertama saya ingatkan dulu mohon maaf ini tidak sini kalau ditanggapi saya masih sambung nanti tolonglah kita hindarkan dari ngomongin orang lain kalau ditanggapi saya masih tetap bertahan. Tapi kalau nggak ditanggapi berarti mereka tidak senang saya ingatkan begitu saya keluar sudah. Saya mau cari dosa. Amal saya itu tidak banyak. Wah hati-hati WA itu. Wah gunjing paling halus lewat WA itu. WA grup. Grup lima. Tahu enggak kemarin? Mana? tutup? Iya sama. Itu oh, saya. Gambarnya dikirim. Tutup. Saya ngelihat di sini. Tadi tak foto kok dia. Hmm. Macam-macam. Innalillah. Setan dahsyat. Jadi, awas hati-hati. Jangan jangan sampai itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita bisa menutup kekurangan orang, masya Allah, kelihatan di mata kita dia berbuat jahat, jangan cerita ke orang lain. Kalau kita ingin mengingatkan antara aku dengan dia, ada diceritakan ada orang curiga kalau tetangganya itu melakukan kemaksiatan. Akhirnya naik ke pagar, ngelihat tak tanya ngelihat tetangga itu lagi mabuk. Lagi mabuk. Turun langsung lapor kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Ya Khalifah, aku menemukan tetanggaku lagi mabuk." Oh iya. Ditangkaplah orang yang mabuk. Akhirnya dipelajari sama Khalifah Umar. Bagaimana kamu kok bisa tahu? Saya naik ke atas pagar, kemudian saya melihat. Akhirnya kalau Sayyidina Umar apa? Yang dicambuk bukan yang mabuk, yang dicambuk kamu. Kamu melakukan dua kesalahan. Naik pagarnya orang dan ngintip orang yang berbuat salah dalam keadaan sembunyi. Dicambuk dia. Ngapain naik-naik tetangga, tang, pagernya orang itu. Kemudian pengen tahu dengan dosanya orang. Padahal dia berbuat maksiat tersembunyi di rumahnya sendiri. Eh malah dicambuk dia. Makanya jangan pengen nyari-nyari kesalahan orang. Pengen tahu apa itu. Ah dicambuk nanti. Bahkan kalau seandainya ada orang ngintip di rumah kita, kecolok matanya, itu tidak kena, tidak kena kisos kita. Jadi seharusnya orang tadi tembak aja, cer itu nggak dosa itu. Kenapa? Ente ngapain ngelongok-ngelongok di situ? Pengen tahu, naudzubillah. jadi Sudahlah. Doa yang sering kami panjatkan adalah ya Allah, tutuplah aib orang lain dari mata kami ya Allah. Saya tidak pengen tahu ya Allah, capek. Kalaupun saya melihat, jadikan saya lupa detik itu juga ya Allah. Biar saya tidak ingat kejelekannya sudah. Biar saya tidak sempat ngomongi. Saya pengen lupakan ya Allah. Mungkin saya melihat teman saya melakukan kemaksiatan. Saya pengen lupa setelah itu. Saya doa siap Allah tutuplah aib saudara kami dari mata kami. Saya sering minta semacam itu. Capek, naudzubillah. Dan kalau kita sudah berani ngomongin aibnya orang lain, ketahuilah tidak akan mati kecuali diuji oleh Allah dengan aib yang serupa. Kalau kita ngomongin jelekan orang tidak akan mati kecuali melakukan dosa yang sama seperti itu. Makanya hati-hati. Hmm. Dan itu perlu pendidikan. Dan perlu contoh. Kalau kawannya suka ngomongin ke bawah nanti. Makanya kita membuat komunitas. Gak boleh. Nutup Eh. Apalagi kadang-kadang fitnah. Ngelihat saja gak boleh ceritakan. Kadang-kadang katanya, kayaknya. Oh saya ngelihat. Kayaknya dengan perempuan. Kayaknya itu kayaknya jadi hilang. Dengan perempuan. Sudah berubah kisahnya. Fitnah. Na'udzubillah. Hebat setan luar biasa. Makanya hati-hati jangan ngomongin kejelekan orang. Jangan ngomongin kejelekan orang. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Yaum fid dunya wal akhirati. Allah akan tutup di dunia dan di akhirat. Kelanjutan hadis itu adalah Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba kalau hamba itu senantiasa menolong orang lain. Ini biasanya kami kembangkan dalam urusan tarbiyah. Urusan pendidikan. Kalau ada orang yang pengen anaknya baik, pengen anaknya pinter. Tidak cukup Anda sekolahkan di sekolah yang favorit. Atau suruh, suruh, suruh masuk bimbingan belajar, les, dan seterusnya. Bukan itu. Akan tapi carilah pertolongan dari Allah. Bagaimana pertolongan dari Allah? Tolong anaknya orang lain, maka Allah akan menolong anakmu. Khususnya di bulan Muharram yang sudah kami bahas pada pertemuan yang lalu. Pedulilah dengan anak fakir, anak yatim. Biayai mereka. Seperti engkau biayai anakmu sendiri. Maka kami himbau kemarin kawan-kawan. Anda ngambil dua, ada tiga, wajib. Dalam hidupmu harus punya anak yatim. Dalam hidupmu harus punya anak fakir. Dalam hidupmu anda harus punya anak lemah. Kalau pengen anakmu berhasil. Anakmu berhasil bukan dengan kekayaanmu, bukan bukan dengan kecerdasannya. Banyak orang cerdas nyungsep. Akan tapi keberhasilan anakmu adalah di saat Allah berikan pertolongan kepada anakmu. Bagaimana kita mengambil pertolongan dari Allah? Allah fi onil abdi makanal abdu fi oni akhi. Kalau kita menolong anaknya orang, maka Allah akan menolong anak kita. Ambil anaknya orang fakir tuh. Ah. Saya sekolahkan di mana? Saya akan sekolahkan kamu seperti saya biayai anakku. Mungkin kita pondokkan di tempat sana. Biayanya berapa per bulan? 500 ribu. Saya biayai. Maka itulah yang menjadikan anak kita cepat. Bukan bimbingan belajarnya, itu bukan. Ada orang dengan kekayaannya itu memberikan fasilitas lengkap untuk anaknya. Dia pikir dengan itu dia bisa berhasil, bukan. Paling mengejar nilai, iya di dunia hebat. Mengejar nilai mungkin bisa ranking dan seterusnya. Tapi kesuksesan bukan dengan itu semua Tapi bagaimana kita menolong anaknya orang. Termasuk mohon maaf membantu pondok pesantren dan sebagainya. Lihat. Karena anda sering bantu pondok pesantren lihat. Maka Allah akan menolong anak anda. Karena pondok pesantren adalah tempatnya belajar anak-anaknya orang. Dan lihat jika anda melihat dermawan. Seorang dermawan ke tempat-tempat yang baik semacam itu pondok pesantren dan seterusnya pada pesantren, madrasah maka akan muncul dari tulang punggungnya nanti keturunan anak-anak yang soleh yang dicintai oleh Allah, orang-orang sukses. Makanya untuk mengkontrol anak-anak kita, tolong peduli dengan dengan anaknya orang lain. Ambil. Ambil anaknya orang lain. Dan anak yatim khususnya. Kemarin sudah kami bahas, jadi bukan nyantuni anak yatim itu setahun sekali di bulan Muharram. Itu adalah cara yang perlu di dirubah itu. Sebab anak yatim makannya kan tidak sebulan sekali, bisa tahun sekali. Anak yatim sama dengan orang lain makannya juga setiap hari. Disantuninya setahun sekali, itu pun cuma 20 ribu. buat itu. Suruh jejer begitu. Ambil anak yatim. Ambil anak yatim, cari. Luar biasa, lihat. Anak anda yang akan cepat lambung. Ini adalah cara yang sering dilupakan oleh hamba Allah. Sering dilupakan ini. Orang high egois biasanya. Pengen anaknya pintar, fasilitas, HP, laptop, segala macam. Wah, pokoknya biar cepat pintar. Undang guru dan sebagainya. Tidak ada yang bisa mengalahkan kalau Allah memberikan bantuan kepada anak tersebut. Dan sekolah zaman sekarang memang banyak merusak. Merusak agama. Hati-hati. Dan kalau anda ingin membiayai anaknya, ya anak yatim atau orang fakir, tolong dahulukan urusan agamanya. Jangan anda membiayai hanya urusan sekolahnya, bisa jadi anda menjerumuskannya kalau dia tidak sholat. Jadi dokter tidak sholat, jadi insinyur tidak sholat, jadi orang kaya tidak sholat. Anda yang menggedekan mereka, anda masuk neraka bersama mereka. Kalau anda ingin mengangkat orang, kenal agama dulu. SD, SMP, belajar agama sambil sekolah, boleh. Setelah itu mau kuliah, terserah. Jangan mau membiayai. Dan saya pun tidak mau. Menyayahi orang kecuali mau belajar agama. Apalagi sekolah zaman sekarang itu Masya Allah. Dulu itu hidup madrasah itu jam 4 sore itu. Ya masih ada kan. Sekolah agama itu jam 4 sore dan sebagainya. Enak. Habis duhur. Zaman kita itu tidak tahu zaman ibu-ibu ini. Zaman kami itu bu, sekolah itu jam 12 sudah selesai. Baik SD atau SMP. Jam 12 selesai pulang istirahat sebentar. Sore bisa ngaji kita. Dan Alhamdulillah ya beres nyaman-nyaman saja. Sekarang itu ada les, kursus, pokoknya dijamin kamu tidak boleh ngaji deh. Gitu loh. Ini kan problem ini sebetulnya. Nah, ini ini masalah. Harus sih. Lah begitu sebetulnya keperosotan ini bukan gaya itu. Hidupkan nilai madrasah-madrasah. Makanya kita sekarang menggalakkan menghidupkan madrasah. Kita bagaimana? Lah ibu-ibu, bapak-bapak sekarang kalau pengen anak Anda hebat, hidupkan madrasah-madrasah itu. Sampai jam 12 selesai pendidikan. Dan alhamdulillah keluar profesor-profesor itu sekolahnya kayak begitu dulu. Keluar orang-orang besar itu ya begitu sekolahnya. Dan tidak kalah pinter dengan orang hari ini. Padahal sekolahnya sama. Pendidikannya, waktunya saja. Tetap jam 12 selesai, sore bisa belajar agama, malamnya masih bisa ngaji dan seterusnya. Nyantai. Sekarang difasilitasi sudah pakai bimbingan belajar, ngundang guru sampai ke rumah, laptop segala macam, tetap saja bahlul kan? Karena tidak dekat kepada Allah. Pinternya pun pinter sesaat, itu pinter yang sesungguhnya. Kita perlu nyambung dengan Allah. Ada ceritakan namanya Abu Yusuf, seorang alim besar namanya Abu Yusuf. Saya ceritakan di sini pada pertemuan yang lalu, saya lupa. Beliau berkata, aku menjadi orang besar alim begini karena bapakku orang kaya. Dipikir karena orang kaya bisa sekolah di luar negeri gitu. Memangnya kenapa dengan kekayaan dengan orang tuamu yang kaya? Beliau menjawab, orang tua itu kaya raya. Zawiyah, zawiyah, zawiyah itu pondok. Pondok-pondok yang ada sekitar kini yang biayai adalah bapakku. Dengan itulah Allah angkat aku. Padahal dia belajarnya mah biasa-biasa. Oh kirain kalau punya duit belikan laptop, bimbingan belajar. Oh, bukan, bukan itu. Menolong anaknya orang, Allah akan angkat anaknya. Allah fi onil abdi al abdu fi oni akhihi. Lanjutan hadis tersebut, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannati." Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, berarti kita menuju surga. Jadi alhamdulillah kita menuju tempat ilmu ini. Kita ringkas saja hadisnya, berarti sebetulnya kita menuju ke surga. Allah mudahkan jalan menuju surga. Maka jangan ragu, istiqomailah tempat semacam ini. Cuman kalau sebulan sekali itu kurang. Harus ada nanti majlis-majlis yang Anda datangi dari ulama-ulama. Hmm. Hadiri majlis-majlis, Alhamdulillah. Di kiri kanan kita banyak masyayih-masyayih. Guru-guru mulia, para habaib. Datangi. Datangi. Kenapa? Menuju ke tempat menuntut ilmu adalah seperti menuju surga. Baik ini saja insya Allah ya. Apa faedah yang pertama adalah memberikan pertolongan kepada orang. Memberikan pertolongan pada seseorang mengundang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menutup aib. Awas. Mintalah kepada Allah, ya Allah, jadikan saya mudah melupakan kesalahan siapapun yang pernah aku lihat terus, minta. Jangan gunjing siapapun. Gunjing itu ngomongin sesuatu yang benar terjadi. Kalau tidak terjadi namanya fitnah. Selanjutnya adalah memberikan pertolongan kepada orang lain lihat nanti akan dikembalikan kepada kita. Anak-anak tolong. Kita ingin menggalakkan hidupnya anak-anak yatim, orang-orang fakir dan seterusnya. Kemarin alhamdulillah kita menggerakkan itu banyak yang mengambilnya. Sampai kami ada manajemen harus saja. Kalau Anda punya perkumpulan apa saja, yatim ya, anak yasinan atau wakiah dan sebagainya, ayo dikoordinir. Angkat anak yatim, angkat orang fakir. Angkat mereka. Kalau misalnya sekolah di Jawa Timur sana misalnya di Bangil. 500 ribu sebulan. Sekolah kan ambil satu anak yatim kirim ke sana 500. Kalau anda tidak kuat, berdua. Agak pelit sedikit jadi 250-250. Kalau pelitnya agak kuat sedikit ya seratusan ribu lah bagi berlima. Mentok paling pelit 50-an ribu. Kalau tidak nyumbang dia tidak. Sudah tidak ada nilainya. 50 ribu per bulan. Diangkat 10 orang. Berapa orang fakir yang terangkat? Kita perlu manajemen. Enggak susah kalau mengangkat satu orang. Rombongan 10. Yuk bu kita bareng-bareng yuk. Sepuluhan yuk. 10. 50 ribu per bulan. 50 ribu per bulan. Sehari cuma secak. 1150 tuh. 1000 uang receh. Tabung, tabung, tabung. Akhir bulan dikasihkan, kumpulin. Kirim ke mana Jawa Timur sana atau kemana sekolah. Tapi ingat sekolahnya yang benar dan jangan khawatir tuh. Terlalu ringan. Ini berapa banyak itu? Dua, tiga. Waduh, berapa banyak bisa diangkat? 50 ribu tok sebulan. Ternyata yang kita promosikan ada yang mengambil lima orang, ada yang mengambil 10 orang. Bahkan kita promosikan lagi sekarang ini ada guru mulia kami Habibullah bin Muhammad Bahrun barangkali ada yang mau bergabung juga beliau sangat cemburu dengan anak-anak di Indonesia itu karena di Yaman sudah tidak bisa belajar lagi maka beliau ingin ada kesinambungan belajar di Indonesia Universitas Al-Ahqaf jadi anak-anak itu dilelang biasiswa biasiswa itu dilelang dan itu hanya kami sampaikan kepada jamaah dan kita punya tim dari Al-Bahjah punya tim untuk membantu ini. Bisa diserahkan nanti. Yang ingin membantu biasiswa per tahunnya satu anak 2.600 dolar. Kurang lebihnya 30 berapa juta. Itu di saat kita promosikan ada yang satu ngambil lima orang, lima dan sebagainya. Ini adalah mencetak ulama. Karena di Yaman saat ini adalah subhanallah prihatinnya. Anak-anak kita pada putus belajar di sana. Padahal tempat menuntut ilmu yang paling nyaman adalah di sana. Kenapa? Negaranya termasuk negara tertinggal. Jadi nggak banyak gangguannya. Memang betul menuntut ilmu itu yang penting. Oh tempat lain hebat, luar biasa. Al-Azhar. Mesir dengan Al-Azharnya. Masya Allah, ini luar biasa. Hanya kita bicara tentang Yaman itu karena Pak tertinggal. Cuman urusan makanan nggak kuat nggak kalah. Kalau makanannya nggak kalah sebab kayak lauk itu dagingnya gede-gede, itu ayam tuh betul-betul. Kita kan satu suwir gitu ya. Memang negara tertinggal di sana itu, tapi urusan makanan adalah dan kami nyaman belajar di sana. Sebab ternyata belajar itu hanya butuh satu guru, yang kedua adalah kitab, yang ketiga adalah makan. Tempat tidur adalah sana pakai rata-rata pakai kipas, pakai ini dari masalah. Masalah gebiar ini malah aman. Dulu tuh tidak ada Waktu kami belajar di sana tuh nggak ada wartel. Kita masih ingat telepon ke Indonesia tuh pakai jam dicerik. Kalau kita lagi ngomong loh, menitnya ditandai pakai suruh telepon rumah, kayak telepon rumah, buat telepon. Kalau kita ke halo, halo, assalamualaikum, assalamualaikum lah tuh, hitung menitnya. Tuh dua tiga dihitung, tujuh menit kali ini. Yang ini nggak pakai ini. Itu pertama kita sekolah. Dan ada satu tempatnya basuh App satu tok. Nggak ada tempat lain untuk telepon. Apalagi internet nggak ada. Sekarang aja kemasukan internet apa pusing itu. Lebih enak balik kayak zaman dulu tuh. Waktu itu banyak sekali kita bisa belajar sore di sini, malam di sini. Kembali kepada zaman begitu tuh enak. Jadi Yaman termasuk terbelakang dari sisi ini, tapi ternyata ulama-ulamanya banyak dan bisa mendatangkan ulama-ulama dari luar negeri juga. Sekarang dikeluarkan, dipulangkan anak-anak Indonesia. Akhirnya ingin dilanjutkan di Indonesia, didatangkan guru dari sana. Jadi kalau Bapak Ibu ada pengen membantu juga, ini kita udah hulukan kepentingan guru kita daripada Al-Bahjah sendiri kita promosikan kepentingan guru-guru kita dulu. Jadi 2.600 dolar per anak setahun. Jadi bisa disambungkan nanti tim sini saya ingin bantu. Saya ingin ngambil 20 anak, ambil. Jangan dianggap tidak ada, ada yang ambil banyak nanti insya Allah. Nanti akan kita kumpulkan, kita berikan ke sana ke Jangan pikir Al-Bahjah dulu. Al-Bahjah sudah Al-Bahjah di Indonesia aman-aman saja, tidak ada masalah. Sekarang perlu nih ke hajat guru kami hajat guru kami tolong nanti didoakan paling tidak. Semoga Allah mengirim orang-orang ahli surga yang bisa membantu beliau. Dan beliau itu sangat cemburu dengan anak kita tuh. Harus. Anak Indonesia ini Masya Allah. Orang yang disekolahkan ke tempat-tempat yang sesat menyesatkan biasiswa yang banyak sekali. Akan tapi di tempat belajar yang baik kok terputus. Ini saja insya Allah. Semoga Allah berikan kepada kita hati yang hidup. Hati yang hidup sehingga selalu dan selalu ingin meningkatkan kebaikan-kebaikan kita. Baik ini saja yang mau ditanyakan silahkan wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah syukur kami ucapkan kepada guru kami uh, Bu Yahya yang telah memaparkan ilmunya dan selanjutnya kita sampai kepada sesi tanya jawab untuk Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya dipersilahkan. Dimulai dari bapak-bapak terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya bekerja di perusahaan dan saya mendapatkan fasilitas seperti eh, BPJS, jam sostek, Nah, itu apa hukumnya, Bu ya? Terima kasih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang saya hormati dan saya muliakan, saya ingin bertanya tentang keutamaan padilah kalimat La ilaha illallah. Ya, pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober kemarin Wali Kota Tangerang Bapak Haji Arif Wismansyah yang sama-sama kita hormati dan kita cintai yang sesuai dengan namanya beliau arif dan bijaksana beliau juga sangat peduli terhadap masyarakat kota Tangerang ini yang punya lakop kota Benteng wali kota Bapak Arif menggelar sholat istiqo oh ya, sholat istiqo di lapangan Ahmad Yani dan 13 tempat lainnya Hmm. Semua elemen masyarakat dari ribuan ulama, pegawai, pelajar dan seluruh masyarakat Tangerang untuk melaksanakan sholat istiqo di lapangan Ahmad Yani. Alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa kita warga Tangerang semua sehingga pada Sabtu kita sholat istiqo Senin mulai turun hujan walaupun intensitasnya sedang Hujan turun di daerah Perumnas, Taman Cibodas, Kikokol dan juga di jantung kota Tangerang ini. Di kota Benteng. Dan akan Buya supaya hujan nanti di penghujung nanti doakan Buya. Kota Tangerang ini diberikan hujan yang manfaat, bukan hujan yang mudarat seperti di Bogor yang dapat mengakibatkan banjir. Semoga Kota Tangerang barokah Allahumma barik kota Tangerang. Juga ya bu ya tadi, saya mengenai kalimat la ilaha illallah ada satu hadis qudsi, hadis riwayat Abu Naim, Ibnu Najjar dan Ibnu Katsir yang bersumber dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ilaha illallah hisni." Wa man dakhalla hisni aminna min iqabi. Kalimat la ilaha illallah itu adalah bentengku. Dan barang siapa masuk dalam bentengku, maka ia aman dari siksaku. Karena ini lakopnya kota Tangerang nih, kota benteng Buya. Eh, minta penjelasannya dari Buya dan mohon doanya semoga kota Tangerang ini berkah dan hujan yang turun di kota Tangerang menjadi hujan yang manfaat bukan hujan yang mudarat. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Betul. Ya. Singkat aja, singkat saja ya. Singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau bertanya uh, untuk saya yang apa udah untuk belum diberikan momongan udah selama bertahun-tahun tapi di dalam pikiran ada ingin apa memiliki momongan itu dengan metode misalkan inseminasi buatan atau bayi tabung itu um, salah satu dari ikhtiar atau menyalahi kodrat Allah. Buya, uh, eh, terima kasih atas jawabannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Satu lagi, Bu Ibu. Ujung sana kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Buya, saya mau nanya, bagaimana hukumnya dengan beramal dengan uang hutang? Baik, Terus tadi yang masalah meng, menggunjing. Jika kita berada di suatu tempat yang itu banyak orangnya ada satu e, beberapa kelompok. Nah, di kelompok satu itu mereka menggunjing dan di kelompok yang dua itu mereka men, tidak menggunjing tetapi mereka mendengarkannya. Apakah di kelompok dua itu e, mendapat dosa eh, atas mendengarkan gunjingan itu dan bagaimana cara menghindarinya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang BPJS. Ada dengan kawan-kawan pengen mengusahakan. Sebetulnya sesuatu yang tidak syar'i bisa dirubah syar'i itu dengan mudah asalkan ada kemauan. Seandainya ada kepedulian daripada pemerintah terlepas dari ketidaklurusan dalam menjalankan BPS ini BPJS ini karena ada orang ngantri dibeda-bedakan yang ini dokternya pun pada ngeluh jadi ini macam-macam BPJS nya karena dokter pun rumah sakit yang dicatah begini sembuh gak sembuh ini kan juga menyiksa rumah sakit juga dokter ini memang ini banyak kebincangan di situ sebab rata-rata dokter yang ketemu dengan kami ya BPJS itu menolong untuk orang fakir satu sisi itu pun kadang-kadang ngurusnya juga repot dari kalangan orang fakir sisi lain kadang-kadang apa Pasien tidak boleh dipulangkan kecuali harus dengan sembuh. Sementara jatah yang diberikan hanya ini macam-macam. Banyak ada beberapa dokter yang ngomong dengan kami. Jadi perlu ditangani dengan benar dan perlu disyariatkan dengan sederhana. Karena permasalahan belum syariat. Bagaimana mensyariatkan BPJS? Syariatkan BPJS itu langsung saja komando dari negara bahasanya dihimbau kepada semua warga untuk bisa memberikan sumbangan dalam kebersamaan ini. Jadi dicatat semuanya menjadi sumbangan. Tentunya bagi yang mampu. Mestinya begitu. Anggap saja bagi yang ada standarnya tertentu. Jadi asuransi itu akan menjadi syar'i jika akadnya waktu memberikan sesuatu itu adalah dengan cara tabarruk, bukan saya mengharap kembaliannya. Saya memberikan ini karena saya ingin membantu dan saya berharap semoga saya tidak sakit. Selesai. Kalau tidak kembali, alhamdulillah, saya tidak usah nunggu-nunggu sakit. Tapi kalau asuransi yang tidak Islam itu lihat, asuransi mobil, nggak nabrak ditabrakin kan begitu biar biar dapat. Ini kan sudah nggak benar semuanya karena mestinya kita berdoa semoga saya tidak sah, sakit, saya tidak ini. Ini jadi belum disyariatkan itu BPJS. Kalaupun ada orang berfatwa mengatakan boleh, dalam keadaan mungkin kita menganggap itu adalah karena memang darurat karena mengorang fakir sekali masuk bab itu. Akan tapi tugas para ulama hendaknya tetap memperjuangkan agar BPJS menjadi syar'i dan sama sebetulnya caranya hanya akadnya saja. Kita sudah membuat surat, penyampaian ke, ke, sampaikan kawan-kawan surat. Ngingetkan, ngobrol, di media juga kita sampaikan. Sebenarnya sederhana, jadi orang yang mau bergabung itu niatnya adalah niat untuk tabarruk. Jadi dari pihak akiden ini yang menerima dan yang memberi itu harus ada kesepakatan niatnya adalah untuk tabarruk. Artinya dana ini akan dikumpulkan, setelah itu dikembangkan lagi. Jika ada yang butuh dari anggota tersebut akan dibiayai. Sederhana sebetulnya. Cuma sampai hari ini belum dibegitukan. Sehingga selagi belum disyariatkan, ya juga belum syar'i. Selagi belum syar'i, sudahlah mintalah kepada Allah, semoga Allah menyembuhkan kita. Bagi yang sudah telanjur masuk, minta ampun kepada Allah yang banyak. Tapi yang belum, minta sehat saja. Minta sehat. Dan hendaknya kita lebih baik berjuang, tidak usah menyerah dulu. Kita harus berjuang bagaimana dari mui-mui setempat, itu mengusulkan adalah akadnya segera ditulis oleh pihak negara sendiri bahasanya kami himbau kepada rakyat untuk masuk BPJS dengan diajari akadnya agar syar'i. Jangan melihat orang yang di luar Islam saja. Kalau Islam kan tidak ada istilah riba, riba, riba haram, tidak haram kan tidak ada. Tapi yang ada dalam Islam seharusnya perhatikan kaum mayoritas ini. Kalau sudah disyariatkan saya akan masuk yang pertama. Dan saya tidak mengharap sakit, saya ingin menyumbang. Kemudian pengelolaannya harus jelas. Pengelolaannya harus jelas. Sebab asuransi itu. Selagi ini semuanya belum jelas, maka akad yang tidak jelas adalah tidak diperkenankan. Ya, seperti itu harus ada kejelasan. Memang sebagian orang mengatakan, oh kami terbantu sekali. Kami terbantu sekali sehingga saya membayar begini penyakit saya bisa terobati dan seterusnya dan seterusnya. Sudahlah minta Allah kepada Allah semoga tidak sakit. Tapi selagi caranya transaksinya belum syar'i, biarpun ada orang mengatakan akadnya tabarruk lah. Engkau yang mengatakan tabarruk, tapi dari pihak yang mengadakan nggak mengatakan tabarruk kok. Jadi harus ada dua belah pihak. Bagi pengumpul ini mengatakan akadnya adalah ibu hendaknya ibu menyumbang. Selesai. Kemudian nanti asuransi yang disyariahkan itu di saat orang tidak mampu bukan malah dipangkas. masih ada pihak yang memberikan pertolongan. Mungkin dari pihak negara diambilkan dari baitul mal, dari harta negara yang nggak mampu kemarin siapa ditombokin dan seterusnya. Dan sebetulnya ini kalau seandainya Benar cara penanganan ini sudah nggak perlu yang demikian itu. Anggap saja semua rakyat itu punya kewajiban bayar ribu saja per bulan. Bukan pajak ya. Padahal dengan pajak itu sudah sangat cukup untuk memberikan pengobatan dan seterusnya. Asalkan dikelola dengan benar. Dan tidak semua orang sakit loh ya. Yang sakit itu sebagian kecil. Yang di rumah sakit lebih banyak yang di luar rumah sakit. Sangat sedikit orang sakit itu sebetulnya. Sehingga kalau kalau seandainya semua ini dalam Islam itu sebetulnya hal itu adalah ditangani oleh negara. Karena negara sudah punya pemasukan dari ngambil apa dari pengumpulan. Seandainya begini dibikin dibikin ringan. Semua yang pegawai negeri diminta untuk bisa memberikan sumbangan semuanya. Pegawai negeri misalnya. 5000 saja semuanya dan nanti dari pegawai negeri yang sakit diambilkan dari dana itu. Itu sudah syar'i. Yang bukan pegawai negeri mungkin diambilkan dengan cara bagaimana? Yang fakir yang nggak pegawai negeri berarti nggak punya pekerjaan, tetap mendapatkannya. Intinya di dalam akad saja. Kalau kita sering berandai-andai, sebetulnya sangat mudah menyelesaikan urusan umat ini kalau seandainya dipikul bareng. Alhamdulillah saya itu tidak pernah masuk rumah sakit kecuali sedikit. Kalau seandainya saya bayar setiap bulan kan bisa untuk orang lain ya. Anda paling yang sakit yang eh, flu, sakit ini, hampir yang masuk rumah sakit sangat sedikit. Dari jumlah begini paling tidak 10% masuk rumah sakit. Tidak usah jauh-jauh, sekarang kita aja buat asuransi sederhana majelis jamaah, majelis ngerang. Misalnya apa? Setiap majelis, setiap seandainya berandai-andai. Setiap majelis bayar 10 ribu. Seandainya bu, nanti nggak. Oh, 10 ribu nggak jadi ngaji nanti. 10 ribu lalu dikelola sama tim. 10 ribu. Kemudian dapat jaminan. Siapapun yang sakit nanti bakal diobati. Insya Allah yang sakit dua orang, paling tiga orang. Tidak setiap orang sakit. Dan dana ini dikumpulkan terus, dikembangkan dalam bisnis yang halal, bersih, terus berkembang. Siapapun yang sakit. Jadi asuransi ada di dalam Islam, tapi bunyinya begini. Kita bergabung dalam satu kelompok, kita punya kewajiban membayar untuk kelompok kita ini. Dan dari pihak yayasan menjanjikan, dari anggota yang sakit nanti bakal dibiayai. Selesai. Tinggal akadnya saja. Cuman selama ini BPS, BPJS akadnya belum dibenahi. Maka karena belum dibenahi akad yang tidak jelas. Anda membayar apa? Maka selagi tidak jelas dalam hal ini adalah hukumnya haram. Tapi bagi siapapun yang merasa tertolong semoga Allah mengampuni. Saudara. Berarti yang salah negaranya tidak segera mau membuat cara yang tidak mendengar. Sebab seruan dari kawan-kawan yang dari teman-teman ulama sudah banyak. Hanya merubah dok. Dan merubah tidak akan ada yang berubah. Jalan semuanya. Tiba-tiba muncul yang buru-buru ada sebagian ulama memunculkan, oh gak apa-apa itu fatwa. Loh enggak, mengatakan tidak apa-apa itu harus jelas dasar hukumnya. Jadi yang belum, yang sudah mohon ampun semoga Allah mengampuni. Dan bagi tokoh-tokoh hendaknya mengarah kepada memperjuangkan ini. Jadi kita semuanya masih memperjuangkan. Sehingga BPJS bisa menjadi syari. Kemudian penanganannya pun demikian. Ternyata banyak keluhan juga dari orang-orang yang selanjur masuk BPJS tidak diperhatikan pelayanan gini, nunggunya lama, segala macam. Waduh, sudah beda, dokternya nggak santun, karena macam-macam. Gara-gara ini, waduh, ceritanya macam-macam. Ini adalah juga perlu manajemen yang baik. Dan pihak dokternya pun ternyata, aduh bu ya, gara-gara BPJS ini memang ramai lihat pasien saya nih, banyak ini BPJS, ngantri. Tapi ini semua setiap anak orang penyakit ini dapat jatah ini. Sembuh tidak sembuh ya begitu. Ya, kalau pulang nggak sembuh nggak nggak boleh lah. Orang kan kadang-kadang menurut keputusan medis ini memang nggak bisa dilanjutkan. Itu dipulangkan nggak boleh. Nah, terus harus ditampung di rumah sakit. Ini macam-macam. Jadi banyak banyak kisah-kisah dari dua belah pihak. Artinya berarti yang nangani nggak bener. Nah ini yang nangani ini nggak bener. Ya dari berangkat tidak disyariatkan, kemudian menjadi yang demikian. Jadi yang nangani ini. Jadi pihak dokternya pun pada kecewa. Dari pihak sebagian rakyat pun ada juga yang dikecewakan. Kecuali yang bayar mahal itu, kemudian lebih diperhatikan. Yang bayar gak ada, nah, mestinya lebih diperhatikan orang fakirnya itu. Kalau orang kaya itu masih ada tabungannya itu. Orang fakir itu pas-pasan itu. Baik ya, itu adalah masalah BPJS belum syar'i. Adapun yang kedua nama masalah la ilallah adalah sesuatu yang sangat mulia. Abdul. Nabi pernah mengatakan jadidu imanakum, perbaharilah imanmu. Wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana memperbaiki imanku ya Rasul? Cara memperbaiki iman adalah memperbanyak aktsiru min qouli la ilaha illallah. Memperbanyak la ilallah adalah memperbarui iman. Itu termasuk zikir. Paling punya zikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat tauhid itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Aduh manfaatilahnya luar biasa banyak. Kalau tadi disebutkan dalam hadis adalah benteng. Kalau orang menjaga dirinya dengan la Allah, tentu dia akan keluar daripada agama yang Allah ridai. Dan itu adalah untuk memperbaharui iman, tajdidul iman. Baik. Kemudian saudari kita yang bertanya tentang inseminasi buatan dalam bentuk bayi tabung. Ketahuilah bahwa ini nasihat buat semuanya. Kalau ada orang tidak punya anak, Anda tidak akan diseksa oleh Allah gara-gara anak. Tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Anak itu amanat besar. Anak itu amanat besar. Banyak orang tua masuk neraka gara-gara anak. Yang sudah punya anak tolong perhatikan anak dengan benar. Jangan sampai anakmu menjadi sebab masuk neraka. Kalau punya anak menjadikan sebab masuk neraka lebih beruntung yang tidak punya anak. Nggak bakal masuk neraka gara-gara anak. Satu. Di dunia itu sesaat, 70 tahun. Hidup abadi nanti di akhirat sana. Kalau ada orang berbangga dengan tujuh anak suksesnya, kalau dia tidak sukses di akhirat, sengsara. Mungkin orang itu tidak punya anak, tapi 70 tahun disebut orang tidak punya anak, tapi ternyata orang selamat di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang waktu di sana dia. Ternyata kita bisa rawat anaknya, orang fakir ini Sama nanti akan doakan kita. Jadi anak itu bukan jaminan dan bukan segala-galanya. Kalau kita katakan pelengkap, belum tentu kadang-kadang menjadi pengurang. Kalau anaknya tidak benar, menjadikan bapaknya masuk neraka, jadi tidak benar. Jadi kalau memandang sesuatu itu jangan jangan memandang dengan syahwat dan hawa nafsu, saya pengen punya anak hanya untuk berbangga-banggaan saja, bukan? Atau apa? Mungkin wajar seorang wanita, seorang bapak, ibu merindukan anak, wajar. Kerinduan kepada seorang anak. Tapi jangan kerinduannya menjadi fitnah. Mohon maaf. Ada sebagian orang yang lama tidak diberi anak, itu biasanya anaknya bakat jadi anak setan kalau tidak hati-hati. Karena apa? Sangat dimanja, karena dinanti-nanti dan sebagainya. Anak tunggal, anak sakit-sakitan. Itu bakat jadi anak setan. Anak yang lama ditunggu-tunggu. Sudah berapa puluh tahun baru punya anak. Anaknya dimanja betul karena apa? Disain satu dok. Uh, sampai salah pun tidak disalahin. Jadi bakal jadi anak setan. Anaknya satu-satunya, anak sakit, hati-hati. Anak setan. <laughs> Tapi yang istiqomah lihat, ngerti ini adalah amanat di hadapan Allah. Ini adalah anakku tapi surgaku juga ada di sini kalau aku didik dengan benar. Satu. Ini ini. Kemudian selanjutnya ada sebagian tidak punya anak bukan karena mandul dan sebagainya, belum waktunya. Normal, normal. Ya, normal, normal. Tidak belum diberi oleh Allah ah, anak. Dan bukan sebuah kekurangan sebetulnya. Dan kami himbau semuanya yang kebetulan belum punya anak, tidak usah mencari-cari di mana kekurangannya. Tidak perlu tahu siapa yang mandul. Supaya hidup tetap berprasangka buruk, dan supaya hidup tetap berprasangka baik kepada Allah dan tetap kita itu menjaga pasangannya. Tidak usah mencari-cari. Sebab kadang-kadang tidak sabar kalau seorang suami melihat istrinya mandul, kadang-kadang sudah atau sebaliknya. Istri melihat suaminya yang man, mandul. Jadi kalau ada apa-apa, di saat anak orang lain langsung lihat marah dengan suaminya. Hmm, kamu. Maka lebih baik tidak usah pergi ke medis, lalu pengen tahu siapa yang mandul. Ini nasihat ini buat semuanya. Sudahlah berharap, anggap saja semuanya subur, selesai. Biar semuanya tetap berharap di saat berhubungan pun tetap. Bukan hubungannya orang putus asa. Karena tahu, ah kamu mandul gak bisa menghamili saya. Selesai. Atau sebaliknya. Biarpun saya ngobong ngawuli kamu. Nah, nah, nah. Macam-macam pikirannya nanti. Biarkan sudah. Suatu ketika ini ada cerita nyata. Suami istri tidaknya saling menjaga perasaan. Ada suami istri datang ke dokter karena lama tidak punya anak. Rupanya sang istri itu punya semacam apa apa ginjalnya atau apa itu sehingga tidak tahu kok ginjal bisa menghalangi. Sehingga akhirnya difonis oleh dokter masuk ke tempatnya sang dokter dia punya penyakit. Harus diganti ginjalnya atau apa begitu. Kemudian ada yang bagian yang mempengaruhi kandungannya. Suami istri datang ke tempatnya sang dokter kandungan. Setelah dilihat-dilihat itu pulang, suaminya suruh datang lagi nanti untuk melihat hasilnya kayak apa. Ternyata setelah dikasih tahu sama dokter, terbukti istrinya tidak bisa dibuai. Kan ada penyakit. Jadi kayak mandul begitu. Rupanya sang suami berkata sambil menitikkan air mata, "Tolong dokter, jangan saya yang ngomong. Saya akan panggil istri saya." Dan dokter bilang, Jangan bilang yang mandul istri saya. Bilang yang mandul adalah sah, saya. Tuh. Bilang yang mandul adalah saya. Dipanggil istrinya. Ditenangkan hatinya. Ibu harus sabar suami istri. Anak tidak segala-galanya. Jadi kebetulan ibu. Suami ibu ini punya masalah. Sehingga tidak bisa membuai ibu. Dibalik. Karena suaminya sangat menjaga istrinya. Takut minder di rumahnya. Tuh. Akhirnya betul seorang istri itu ya mulai ngerti suaminya mandul sudah mulai semenang-menang dia marah kasar ini tetap sabar hingga pengobatan terus berlanjut sehingga sang istri harus operasi dan ganti ginjal sudah begitu di saat waktu yang dijanjikan ini sang suami itu pamitan sama istri saya harus pergi ke luar negeri pergi ke luar negeri tambah gak enak lagi istri masuk rumah sakit ganti ginjalnya suaminya pergi setelah istrinya sembuh, suaminya pulang. Setelah beberapa bulan sembuh, tahun berikutnya istrinya hamil. Akhirnya apa? Setelah istrinya hamil, lu kok bisa begini ceritanya gimana? Sudah sering marah, minta cerai segala macam, wah, tapi suaminya sabar. Setelah itu tahu-tahunya apa? Baru dibawa ke tempat dokter diungkap bahasanya kisahnya yang bermasalah adalah sang Istri minta maaf menangis Dan wahai istriku mohon maaf jika waktu kamu operasi aku harus pergi ke luar negeri. Sebenarnya aku tidak keluar negeri. Aku ke rumah sakit sebelah karena ginjalku yang diambil untukmu. Allah. Hubungan itu seperti itu. Jangan hanya tuntut-tuntutan. Kan, <laughs> Ganjeng. Jadi sudah terlanjur marah-marah dan sebagainya. So, artinya tidak perlu. Sudah tidak punya anak jangan sampai ribut di rumahnya. Anaknya orang lain bisa kita anggap. Bisa menjadi kita mulia. Baru setelah itu kita bicara adanya teknologi itu. Baik, apakah wajib, apakah darurat orang nggak punya anak? Apa kalau anda tidak punya anak lalu menjadi mati? Tidak. Itu kan masalah teknologi. Sebagai permasalahannya bukan masalah itu. Sebagian orang mengatakan inseminasi buatan, fikih yang sangat sederhana difatwakan sebagian orang. Oh asalkan itu air maninya masih dari suami istri, boleh saja. Oh, kok enak bener. Sekarang permasalahannya bukan itu. Untuk menempelkan Benih di dinding rahim itu adalah dengan membuka aurat besar. Dan membuka aurat besar itu tidak diperkenankan kecuali dalam keadaan darurat. Orangnya mau mati, mau diambil bayinya atau apa begitu. Menanamkan benih di dinding rahim itu setelah dilakukan inseminasi di luar dari tabung tadi lah bahasanya itu. Kan harus ditempelkan di dinding rahim. Pakai apa? Pakai alat. Siapa yang nempelkan? Muka. Aurat besar. Kecuali suaminya seorang dokter bisa menempelkan sendiri baru boleh nanti. Jadi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala subhanallah. Dan tidak menjadi kurang. Orang-orang besar lebih besar dari kita. Siti Aisyah tidak pernah punya anak dan tidak punya keluh kesah. Ini ibu. Kalau ternyata nanti karunia, kita harusin. Jangan sampai kita itu menjadi apalagi ya, putus asa dan seterusnya. Oh tidak, tidak segala-galanya. Maka tidak. Jadi inseminasi buatan itu ditinjau dari segi hukum itu adalah tidak hanya masalah sperma laki perempuan adalah suami istri. Memang kalau spermanya adalah sperma orang lain adalah haram dan seperti zina. Permasalahan bukan di sini, tapi di saat harus menempelkan benih di dinding rahim itu adalah dengan cara yang membuka aurat besar. Dan itu bukan darurat. Membuka aurat besar kan dalam keadaan darurat misalnya kelahiran. Nggak ada dokter perempuan hanya dokter laki. Laki. Darurat mati sebentar lagi kalau enggak baru boleh. Dan menanamkan di dinding rahim kan. Dulu itu prosesnya macam-macam. Waduh uh, panjang. Sampai ada salah satu sahabat. Sebelum kenal kami. Dia melakukan itu semua stres. Tak. Kita tidak ngerti kalau dia ternyata lah dengan inseminasi buatan. Wah saya sudah sudah teringat trauma dengan jarum-jarum yang itu. Sekarang ada model lagi tidak seperti itu. Akan tapi tetap menyentuh wilayah-wilayah yang tidak boleh disentuh oleh orang kecuali suaminya ini adalah bakal terjadi dan carilah kemuliaan di hadapan Allah ketahuilah sederhana anda dan saya dan anda bakal mati semuanya kita ya, ingin mati tapi keadaan mul mulia dan masih muda insya Allah belum waktunya masih akan dikasih oleh Allah subhanahu berapa tahun nikah Hah? ada 12, ada tahun punya anak ada 12 tahun punya anak sedikit insya Allah 9 tahun ke-8 punya anak insya Allah insya Allah Baik ibu, yang pertama, ibu yang terakhir pertanyaan pertama adalah masalah apa tadi? Oh, beramal dengan duit ngutang. Anda boleh beramal dengan duit ngutang jika memang Anda punya gambaran untuk membayarnya. Misalnya, misalnya, ada orang fakir kelaparan, bibik sakit. Anda pengen membantu, Anda pinjam anda punya gaji, bulan depan keluar gaji kan? Ada gambaran untuk membak? Akhirnya Anda pinjam Ustaz, saya pinjam duit 500 ribu. Untuk apa? Untuk membantu. Sah. Yang nggak boleh adalah punya utang jatuh tempo sedekah. Itu yang haram. Tapi kalau Anda meminjam uang untuk sedekah, boleh. Asalkan ada gambaran untuk membayar. Bahkan tidak ada gambaran pun adalah boleh. Tapi masih mencari. Misalnya apa? Aduh, bibi saya mendesak ini. Masuk rumah sakit gak ada duit dan sebagainya. Dan bibi saya kalau cari utangan susah. Tapi kalau saya mabi bisa. Gampang, saya sehat. Saya punya kawan banyak. Saya pinjam duit satu juta. Untuk apa? Saya pengen bantu bibi saya. Bantu, sah. Yang gak boleh, jangan salah. Yang gak boleh adalah Anda punya utang jatuh tempo. Hari ini Anda harus bayar utang 10 juta kepada tetangga itu. Eh kok Anda sedekah haram sedekah Anda. Makanya jangan tergoda dengan sebagian orang yang memberikan motivasi kalau punya utang banyak sedekahlah nanti akan dibayar oleh Allah nah, itu salah haram itu Mempunyai utang jatuh tempo kok malah sedekah nggak diterima oleh Allah haram dan ijma nggak ada kesepakatan ini tidak ada perbedaan dalam hal ini orang yang punya utang jatuh tempo kok sedekah sedekahnya maksiat seperti orang wajib bayar zakat kok zakatnya nggak dibayar kok sedekah nggak diterima oleh Allah subhanahu wa taala Kecuali utangnya belum jatuh tempo. Utangnya bulan lima tahun depan. Dua bulan lagi. Saya sedekah sekarang boleh. Kalau sudah jatuh tempo. Lah kok kita tidak membayar utang sedekah hukumnya haram. Allah murka. Termasuk layil wajid hilul irdahu wa uqubatahu. Sudah punya duit seharusnya bayar utang. Tak tahu yang malah digunakan untuk yang lainnya. Ini akan boleh direndahkan orang ini. Boleh dihinakan. Coba, kalau seandainya Anda mendengar mesti ngedumel misalnya, saya pinjam kepada Anda duit satu juta. Hari ini sebetulnya saya bayar dan Anda ngerti, hari ini saya harus bayar oh utang satu juta. Tak taunya saya sedekah ke sana. Eh, saya sedekah satu juta. Semoga saya dimudahkan rizki saya. Rizki yang mana nanti? Anda dengar ngedumel enggak? Utang belum dibayar, sedekah. Semuanya harus ada ilmu, nggak bisa. Ada memang kita pernah dengar kata orang seperti itu. Kalau punya problem utang sebanyak pun, sedekah. Nanti Allah mudahkan. Tidak bisa, haram. Kalau anda punya utang jatuh itu, berhukumnya haram. Ittifak ijma ulama. Nggak ada yang Makanya kami selalu ngimpo itu. Kalau anda masih punya beban, punya beban, jangan sedekah. Jangan bantu pesantren Al-Bahjah. Zakat belum dibayari, jangan. Bayari zakat dulu baru nyendak, sedekah. Karena kita tuh pengen nolong, bukan pengen gedekin pondok. Saya pengen orang yang nyumbang tuh masuk surga. Nah kalau orang mau nyumbang ke pondok kami lalu masuk neraka kan rugi saya itu. Dari duit ngutang, bukan duit utang, utang belum dibayar, tak taunya dia sedekah ke kami, enggak, enggak, enggak, enggak usah. Kami lebih senang beresin utangmu. Tapi saya belum bisa baik, ber, ber, belum bisa nyumbang ke pondok Buya. Oh, yang nyumbang ada orang lain. Membayar utang pahalanya lebih gede daripada nyumbang ke pondok. Nah. Bayar utang lebih gede pahalanya daripada nyumbang ke pondok. Bayari utangmu dulu, bayar bayari zakatmu dulu. Itu ibadah yang luar biasa. Baik, kemudian yang terakhir, nggak ada pertanyaan lagi setelah ini. Dengar orang menggunjing itu sama dosanya. Sebab orang itu tidak akan menggunjing kecuali ke Anda mendengar. Ada orang gunjing sendiri dengan tembok. Oh, tetanggaku gini, nggak ada ada. Karena Anda mendengar maka jadi menggunjing. Maka dikatakan syarikun lau bil sama dosanya persis. Coba nggak ada anda nggak bakal gunjing dia. Nggak ada orang di WC ngomong sendiri. Wah kurang ajar tetangga. Itu aku zina nggak ada. Jadi menggunjing itu karena ada kawannya. Apalagi kawannya begini-gini. Wah tambah jadi itu. Makanya kalau melihat orang menggunjing nggak ada pilihan kecuali anda mengingatkannya atau anda pergi meninggalkannya. Ada cara ketiga mengalihkannya. Eh daripada ngomong itu lebih baik itu sama mengingatkan itu hanya. Wah hati-hati jangan main-main. Ya, lebih baik keluar. Saya pernah saya perkumpulan, perkumpulan Wah ini perkumpulan orang-orang hebat ini. Setiap majelis ngomongin teman ustadznya, ya, si fulan, si fulan. Nah, ini benar kata Imam Ghazali, hatul fukoha ini. Jadi menggunjing itu kebiasaannya orang fakih. Ulama, waduh, duh, duh, duh. Eh, saya itu tidak sebanyak mereka. Mereka mungkin sudah kebanyakan amal. Saya kan sedikit amal saya. Sudahlah, saya tidak ketemu, nggak apa-apa. Terserah, dibilang saya sombong, dibilang ini. Karena setiap ketemu aja. Baru ketemu semua orang dibilang, wah itu orang sombongnya Masya Allah. Nih, dokter sombong. Ini dok, ngomongin orang sombong habis-habisan. Si fulan begini, ini, ini, gini. Ajib. Itu golila ada kurang ajar tuh. Kenapa? Gini, gini, Asik ngomongin, ajib ngomongin orang. Eh, eh. Habislah pahala saya nanti. Assalamualaikum. Makanya, cuman setelah itu bilang, wah ini paling ustadz paling sombong ini, tidak pernah mau kumpul-kumpul dan sebagainya. Aku mau kumpul, pokoknya bener deh bicara tentang program yang tuli fakir miskin ini dan sebagainya ngomongin temennya oh, itu suami itu mulai kemarin tuh was, apalagi itu mulai terkenal mulai macam-macam ini sombong gayanya telepon nggak pernah diangkat macam-macam ngomongin orang berarti saya kalau keluar juga begitu saya paling jarang ngangkat telepon mungkin saya kena juga karena dia di situ ngomongin salah satu kawan kita yang sudah mulai sibuk juga ditelepon kan yang enggak diangkat ini waduh ini ini grup setan ini kelihatannya saya tidak mau mohon maaf saya tidak mau semacam itu jangan mau kalau tidak anda akan kebawa ke neraka jahanam saya punya pengalaman seperti itu ada berkumpulan berkumpulan gitu. ngomongin teman jadi kalau ada temannya sudah mau ini ini masjid kumpulan masjid wah ketua DKM dulu nih kritik dulu begini begini ini ini sekarang begini ngapain disebut dulu tuh biarin yang dulu Nyuri kamu. Pengen, pengen kelihatan lebih hebat sekarang. Alhamdulillah ini. Kalau dulu gak pernah ini. Duitnya gak tahu pada kemana. Padahal masih kira-kira loh itu. Padahal dulu memang belum ada pengajian. Makanya duitnya sedikit kan. Atau pembangunannya masih terlalu berat. Jadi ada aja untuk nyalain orang lain. Pengen ngangkat dirinya sendiri. Itu di kalangan para ustadz biasanya gitu tuh. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Ustadzah juga ada, ustadz tuh enak. Di kalangan ustadzah yang punya majelis, punya ini, biasanya Eker-ekeran tuh, na'udzubillah. Wah, gunjing. Paling ah, enak gunjing. Sok bener tuh. Mentang-mentang jamaahnya banyak tuh lihat. Mulai sombong. Tidak pernah mampir lewat. Biasanya mampir sekarang. Assalamualaikum. Waduh. Habislah semuanya. Nah, tidak ada orang lewat. Dia digunjing. Ini kerjanya ustad, ustadah. Yang bukan ustadah. Gunjingnya model lain. Urusan, urusan warung. Urusan ini. Ada. Baik. Semoga Allah menjaga kita semua. Takutlah kepada Allah. Jangan lupa kami undang tanggal 13 Desember atau 1 Rabiul Awal untuk bisa membuat rombongan di sana. Kalau bisa nginep biar dapat tempat nanti. Kalau tidak dapat tempat nanti di pinggir jalan nantinya. Nah, eh, diajak agar kenal Al-Bahjah dari dekat. Dan juga kami undang tidak harus nunggu tanggal 30 tanggal 13 Desember. Sesekali-sesekalilah untuk menambah ilmu setiap Sabtu pagi atau Ahad pagi meluncur ke sana rombongan, satu bis, satu mobil, satu ini biar tahu al-bahjah dari dekat. Dan kali kita juga ada harapan untuk bisa membuat pengembangan di tempat-tempat lain. Sekarang kita ada yang kelima. Yang keempat kita bangun di Pontianak, yang kelima di Indramayu malah yang terakhir. Dan semoga nanti di Tangerang juga ada. Semoga ada orang kita sudah ada lahan di Tangerang tapi belum luas tapi insya Allah cukup. Kita perlu ada orang memberikan lahan di Tangerang itu minimal 5 hektar. Dan semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa. Dan bangun di atasnya. Adapun yang mengundang santri, insya Allah nggak kurang. Sebab setiap tahun kita ratusan santri ditolak. Bisa diarahkan ke daerah sini nanti. Kalau santrinya gampang. Insya Allah. Jadi semoga Allah mengumpulkan ahli surga. Bisa berjuang dengan kita. Dan kami yakin setiap tempat ada ahli surganya. Waktu kita bangun di Tulungagung nggak susah. Ahli surga Tulungagung yang berjuang. Di Indramayu, ahli surga Indramayu. Di Pontianak, Gak pernah kita kirim duit dari pusat. Di Pontianak ada tim sendiri. Apalagi Tangerang seolah lebih gede lagi. Itu. Allah selalu mengirim ahli surga bisa dan semuanya bisa memberikan potensinya. Saya bisa begini bu ya, saya, saya ada tanah begini ada. Dan kita juga nerima tanah kecil misalnya, tapi siap dijual. Misalnya hanya 100 meter, 200 meter di tengah kota. Dijual nanti duitnya untuk bangun. Sebab kalau bangun pondok yang tanahnya cuma 200 meter, bingung pondok kecil nanti. Repot nanti. Kalau pondok ya hektaran, ribuan lah paling tidak. Jadi boleh misalnya saya punya tanah, banyak seperti di Cirebon itu ada orang ngasih tanah 1000 meter di tengah kota. Kalau tengah kota nggak bisa dibuat pondok. Atau 400 meter. Atau ada rumah kecil-kecil. Bu ya saya punya rumah bagaimana? Buat TPK atau bagaimana? Rumah kecil gitu buat TPK. Kan. Orangnya kecepit nanti. Jual saja nanti duitnya untuk bangun pondok. Selesai. Selesai. Dan manajemen keuangannya jelas ya. Kalau di Al-Bahjah jangan ragu manajemen keuangannya ini ada yang kontrol nanti. Makanya nanti ada namanya infak, infak center. Dan akhir-akhir ini kita membuat namanya infak produktif ya. Kami sampaikan juga infak produktif karena beberapa teman-teman yang mereka adalah pengusaha yang sudah mahir dalam berusaha dan terbukti beliau beliau adalah orang berhasil dalam usahanya ingin memberikan bagian-bagian usahanya untuk pondok yang sudah berjalan usaha ini perlu pendanaan juga maka kita akan siap menampung atau mungkin di antara para hadirin punya usaha yang bisa dikelola oleh pondok demi kemajuan dakwah ini. Sebab target kita bukan sekedar membuat pondok, ada sekolah-sekolah agama yang kita bangun dan juga ada media-media dakwah, radio dan televisi. Maka kami sampaikan barangkali ada oh saya punya radio, saya punya tanah, saya punya ya saya punya lokal nih, punya sekolahan tidak laku, bubar nih, tapi milik saya ini ada 20 kamar wah oh, ini sini saya angkat tangan beresin besok. Besok dipromosikan, bulan depan sudah ada promosi, tahun depan sudah buka lagi sekolah insya Allah. Kita punya kawan banyak nanti yang menghidupkan adalah kawan-kawan. Ayo kita berjuang semuanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad irhamna wa la tu'adzibna. وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تثر علينا إنك على كل شيء قدير اللهم ya Allah Seperti engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, engkau maha tahu tentang kami, ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang mudah untuk kami amalkan, dan terimalah amal kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, yang maha tahu tentang kami dan keadaan kami, ya Allah. Mudahkan kami untuk memberikan pertolongan kepada sesama kami. Dan jangan sampai kami mengganggu orang lain, ya Allah. Kami ingin bisa membantu sesama kami, ya Allah. Dan berikan kepada hati kami hati yang penuh kasih. Agar kami bisa berkasih sayang dengan yang lemah. Berkasih sayang dengan orang yang fakir. Berkasih sayang dengan anak yatim, Ya Allah. Dan kami mohon, Ya Allah. Mudahkan kami untuk mengangkat mereka dengan karunia yang kau berikan kepada kami. Ya Allah yang belum punya anak, berikan kepada mereka anak yang soleh-solehah yang akan dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad yang sudah punya anak ya Allah mudahkan mereka untuk membimbing anak-anak mereka jangan sampai anak mereka menjadi sebab mereka masuk nerakamu ya Allah kami mohon anak-anak kami lihat mereka dengan kasih sayangmu ya Allah anak-anak kami ya Allah lihat mereka dengan kasih sayangmu ya Allah Anak kami lihat mereka dengan kasih sayangmu ya Allah Ya Allah Bimbing mereka ya Allah Jauhkan mereka dari pergaulan yang menjerumuskan ya Allah hanya engkau yang bisa menjaga mereka. Jika engkau telah menjaga mereka, tidak ada satupun yang bisa mengganggu anak-anak kami dan keluarga kami. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Suami istri yang saling mengabdi, saling berkorban, ya Allah. Saling mengerti, ya Allah. Ya Allah, saling memaafkan. Dan kami mohon, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jauhkan, ya Allah. Kami dari segala kemaksiatan dan kehinaan. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan kehinaan. Jauhkan kami dari minum-minuman keras. Jauhkan anak keturunan kami dari minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan solat. Jauhkan kami dari berjudi, Ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina yang busuk hina dan kau hinakan ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari zina yang busuk hina dan kau hinakan itu ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina. Kami mohon ya Allah berikan kesadaran dan ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat kau muliakan. Dan kami mohon, Ya Allah, jauhkan kami dari membicarakan orang berzina. Jauhkan kami dari menggunjing orang lain, Ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing orang lain. Maka kami mohon, Ya Allah, tutuplah aib orang lain dari mata kami, Ya Allah. Tutuplah aib orang lain dari mata kami, Ya Allah. Dan tutup aib kami dari mata orang lain. Dan bukalah aib kami di mata kami sendiri agar kami mudah untuk tobat kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon jauhkan kami dari dengki dan dendam. Kami mohon, Ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, berbuat lalim kepada kami, aniaya kepada kami, menyakiti kami, menggunjing kami, menfitnah kami. Kami mohon jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Kami mohon ampuni mereka, Ya Allah. Jangan sampai kami mendedam, Ya Allah. Ampuni mereka. Berikan kepada mereka kesadaran, Ya Allah. Kesadaran, Ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, Ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu, Ya Allah. Dan jadikan kami ahli istiqomah di tempat ini, Ya Allah. Siapapun yang datang ke tempat ini sebesar apapun dosa mereka, ampuni mereka, Ya Allah. Jangan Jangan sampai ada yang meninggalkan tempat ini kecuali kau kabul hajat mereka. Dan sebesar apapun dosa kami ampuni dan jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Dan kami mohon ya Allah, siapapun di antara kami yang hadir ini yang tersinggung perasaannya karena kalimat kami gantilah dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jangan biarkan mereka terus terberlarut dalam sakit hati ya Allah. Kami mohon panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah ya Allah. Khusnul khatimah, khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman iman, iman, iman dan kami mohon ya Allah jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia.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 Amin ya rabbal Mohon untuk tidak meninggalkan sampah. Memungkut sampah termasuk bagian daripada iman. Cabang-cabang iman. Insyaallah. Salaman yang rapi dari sini insyaallah. Sallu ala sayyidina Muhammad.